Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an kita masih berada pada enam pembahasan mengenai al-mudallas wal mudallis wa tadlis. berkaitan masalah mudallas itu hadis yang disusupkan atau hadis yang disamarkan. Nah, kemudian mudallas pelakunya, tadlis perbuatannya. Paham ya? Oleh karena itu para ulama zaman dahulu, para muhaddisin paling benci dengan yang namanya tadlis. Nah, barakallahu fikum karena sangat berbahaya. Karena ada unsur penipuan secara tidak langsung. Jadi, hadis yang semula kelihatannya akan nampak dalam artian kelemahannya karena ditadlis tadi, akhirnya nampak apa? Bagus, semuanya sikoh semuanya terpercaya, semuanya makbul misalkan. Karena ada yang tadlis tadi. Ya? Oleh karena itu Al-Imam Abu Bustam, Nam Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin hadis, beliau mengatakan apa? Nam sebagaimana diungkapkan dalam kitab Tarikh Baghdad barakallahu fikum, beliau mengutap mengucapkan Naam la al azniya ahabbu ilayya min an udallis. Kalau seandainya aku berzina itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya perkara tablisu bukan perkara sepele itu Paham ya? Nah, bukan maknanya mau berzina langsung tidak, cuman berzina jelas dosa besar ya. Nah, cuman tablis ini juga perkaranya bukan perkara yang ringan itu. Nah, sehingga para ulama saking berhati-hatinya sampai ucapan seperti itu. Maaf salah ya? Dan kita ketahui siapa beliau? Al-Imam Abu Bustam. Nah, Abu Bustam ada yang namanya Bustam, Abu Bustam, paham ya? Nah, Syu'bah bin Hajjaj Nah, barakallahu fikum Amirul Muminin hadis. Beliau adalah pemimpinnya kaum Muminin dalam masalah hadis. Nah, beliau bagaimana perjuangannya menuntut ilmu eh, dan juga beliau termasuk salah satu yang mengucapkan apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu mencari hadis bangkrut. Karena harus apa? meninggalkan kampungnya, terkadang harus meninggalkan dunianya, terkadang harus menempuh perjalanan butuh harta yang Beli kita, fotokopi kita, beli nah macam-macam. Paham ya? Yang jelas bangkrutnya itu di dunia saja. Di akhiratnya adalah ribhun azim, adalah keberuntungan dan laba yang sangat besar yaitu semakin Allah Subhanahu wa taala dekatkan dan bermudah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Naam. Jadi bangkrutnya cuman dohernya di dunia saja. Di akhirnya insyaallah ribhun yaitu beruntungan yang besar. Kita lanjutkan barakallahu fikum mengenai pembagian daripada na'am tadlis. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, amma 'ala taqsim al-mu'allif fa huwa qisman. Adapun berdasarkan pembagian mu'allif yaitu Al-Imam Al-Baikuni mengenai pembagian tadlis ini atau hadis yang dikenal mudallas, hadis yang disusupi dengan tadlis yang disamarkan ini ada dua. Al-awwal dzakarahu biqaulih, yang pertama, nam Al-Imam Al-Baikuni menyebutkan dalam ucapannya al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yang kula amman fawqahu bi an wa an. Yang pertama adalah menghilangkan syekhnya dalam artian syekhnya enggak disebutkan gitu. Paham ya? Dia mengambil hadisnya itu tempat mengambilnya itu syekhnya itu enggak disebutkan itu loh. Dalam artian dari siapa itu enggak disebutkan. Nah, cuman nah barakallahu fikum eh, cara nah cara barakallahu fikum cara menyampaikan dengan an atau an dengan an atau dengan an. Paham ya? Jadi syekh yang dia mengambil hadis darinya itu syekhnya nggak disebutkan itu loh, paham ya? Nah, enggak sebutkan dihilangkan gitu. Nah, barakallahu fikum dengan cara an sama an. An fulan, anna fulan, anna fulanan misalkan. wah ada tadlis taswiyah. Ini namanya tadlis taswiyah. Tadlis yang sangat berbahaya juga ini. Nah, tadlis taswiyah namanya tadlis at-taswiyah. Nah, bi an yusqita ar-rawi syaikhah. Yaitu dengan cara Nah, barakallahu fikum, seorang perawi menghilangkan atau menjatuhkan gurunya. Menjatuhkan maksudnya menghilangkan itu ya, enggak menyebutkan itu. Nah, itu ma'ruf ya maksudnya ya, ma'ruf. Ya seperti contoh globalnya seperti misalkan di Indonesia, ada orang mengatakan qala syekhuna Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih. Padahal dia enggak pernah bertemu, enggak pernah berjumpa. Nah, dan kabar itu pun dia dapat dari orang yang pernah mendengar Syekh Mukbil langsung. Tapi dia karena gengsi ya, karena ternyata yang ngabarkan itu mungkin umurnya lebih muda tapi pernah ketemu saya mobil itu loh. Akhirnya qala syekhuna langsung. Nah, orang tersamarkan seakan-akan dia mendengar langsung dan berguru dengan Syekh mobil. Berbahaya enggak sih ini? Berbahaya itu. Nah, karena terkadang seperti itu karena berbahaya itu karena sudah terlanjur dipercaya, ternyata dia menyampaikan perkara yang tidak benar. Nah, akhirnya nisbahnya kepada Syekh mobil Syekh mobil mengatakan seperti ini. Yang menyampaikan yang menyampaikan siapa? Si fulan. Padahal si fulan enggak pernah bertemu Syekh mobil itu loh. maksudnya ya? Perlu berhati-hati seperti itu. Kita lihat sini, Wa yarwi amman fawqahu bi sighati dhahiriha ittisal. Nah, orang tersebut meriwayatkan dari guru atau dari orang yang di atasnya masih dari gurunya dengan bentuk dohirnya itu bersambung. Seperti an sama an. Bersambung enggak itu? Anna fulanan kada atau anna syekhana qala kada. Atau an syekhina kada. Seakan-akan bersambung enggak? Bersambung. Padahal dia tidak dari syekhnya langsung itu loh. Ada perantara. Nah, perantara ini kenapa kok disembunyikan? Itu ada unsur-unsur yang akan sebutkan nanti. Ima ada unsur politik, ima ada unsur karena gurunya itu lemah misalkan. Nah, dan misalnya kita lihat nanti akan semakin jelas nampak. Kamalau law qala Khalidun. Eh, hal ini sebagaimana kalau seandainya ada orang ada orang namanya Khalid berkata, "Inna Aliyan qala kata wa Sesungguhnya Ali itu berkata seperti seperti ini nah. Ini seakan-akan Khalid itu ketemu Ali enggak? Eh, ketemu Ali, jumpa Ali, dengar dari Ali gitu loh. Wa baina Khalidin wa Ali rajulun ismuhu Muhammad. Eh, ini. Padahal ada antara Khalid dan Ali itu ada masih ada satu orang yang namanya Muhammad. Dia ini yang menyampaikan aslinya. Namanya cuman Khalid sengaja istilahnya menghilangkan Muhammad. Muhammad ditinggalkan itu, dibuang istilahnya enggak dipakai. Nah, wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Dia itu Khalid setelah menghilangkan atau meniadakan Muhammad penyebutannya dan dia tidak menyebutkannya. Paham ya? Wa qala inna aliyan qala kata wa kadza. Akhirnya Khalid mengatakan sesungguhnya Ali berkata seperti ini dan seperti ini. Nah, orang yang dengar itu tersamarkan enggak? Tersamarkan seolah-olah Khalid itu mendengar langsung dari Ali atau ketemu langsung dengan Ali. Paham ya? Padahal Khalid itu cuma dikabari sama Muhammad itu Nah Muhammadnya itu nggak disebutkan. Kenapa kalau nggak disebutkan? Barakallahu fikum. Ima ada unsur politik atau unsur-unsur yang lain yang akan disebutkan nanti. Paham ya? Nah. Fanaqul, maka kita katakan atau kami katakan hada tadlisun ini tadlis, penyamaran, pengkaburan. Paham salah ya? Nah, sebagaimana contohnya secara, secara bahasa kemarin yang kita sebutkan ya, dia mau jual rumah, temboknya sudah banyak lubangnya. Tapi karena biar laku, tembok yang lubang itu semua ditutup dengan nah barakallahu fiikum dengan apa namanya istilahnya itu? Eh, dengan dempul dan semisalnya. Eh. Akhirnya nampaknya bagus, masih bagus. Ternyata setelah dibeli dilihat ternyata banyak yang lubang misalkan Nah, itu masuk tadlis juga. Nah, mending terus terang aja kalau ini temboknya udah lama, cuma sudah ditempul, lebih bagus. Nah, kita lihat sini, fanaqul maka kami katakan hada tadlisun, ini tadlis. Wa huwa bil haqiqah lam yakdzib bal huwa shadiq ya. Pada asalnya dia secara hakikat itu dusta enggak dia aslinya? Dia enggak dusta, dia jujur karena menyampaikan apa yang disampaikan Ali itu loh. Cuman dia kelirunya apa? Enggak menyebutkan dari siapa berita itu itu. Amin ya? Misalkan yang disampaikan Ali itu benar, Ali berkata seperti itu benar, cuman Khalid itu dikatakan apa? Tidak dikatakan dusta dia. Cuman dia keliru dan juga dia seakan-akan menipu. Paham ya? Menipu dengan nama menghilangkan perantaranya tadi itu. Kalau dustanya enggak, karena yang diucapkan Ali benar itu loh. Nah, kata beliau, lakin hunaka ba'dul asbab, akan tapi di sana ada beberapa sebab. Naam, ya. Sebab tersebut apa? Nam tahmilur rawi, sebab-sebab tersebut membawa perawi tersebut ala tadlis untuk berbuat tadlis. Ya? Membawa perawi tersebut atau mendorong perawi tersebut untuk berlaku atau berbuat tadlis. Apa sebab-sebab tersebut? Ka'an yurida rawi an yakhfiya nafsah. Seperti perawi tersebut ingin menyembunyikan dirinya. Paham ya? Ingin menyembunyikan dirinya biar dirinya enggak nampak gitu, enggak terkenal gitu. Li'alla yuqal anhu annahu akhadha an hadha agar tidak dikatakan padanya bahwasanya si fulan ini mengambil dari syekh ini. Karena nanti kalau dia nyebutkan, eh, kalau dia nyebutkan syekhnya itu, mungkin akan ketahuan oh si fulan ngambil dari syekh itu ternyata. Paham ya? Akhirnya sama si fulan itu syekhnya dibuang, enggak disebutkan itu loh. Sehingga enggak nampak itu loh. Paham itu ya maksudnya ya? Naam. Au akhfa dzalika li siyasi, ya ini. Atau dia menyembunyikan itu, menyembunyikan enam gurunya tadi Eh, perantaranya disembunyikan karena tujuan siasi-siasi politik. Karena ada unsur tujuan siasi politik. Ada unsur politik di situ. Nah, au li'annahu ya-, yukhsha 'ala nafsihi. Nah, atau dikarenakan dikhawatirkan atau yakhsha ya. Au li'annahu yakhsha 'ala nafsihi. Atau dikarenakan dia khawatir terhadap dirinya min sultanin au nahwih dari nam raja atau penguasa atau yang semisalnya. Oleh karena itu disembunyikan. Misalnya dari kasih ultimatum, kamu nggak boleh mengambil riwayat dari guru ini sama pemerintah di ultimatum. Akhirnya ternyata dia apa? Si fulannya ngambil riwayat dari guru itu. Nah, karena khawatir nanti kena nah barakallahu fiqh dihukum sama sultan pemimpin dari pemerintah, akhirnya dia menyampaikan eh, anna pulanan qala kata Paham ya? Jadi tonton yang mudah ya, Khalid ya, Khalid. Khalid ini sudah di ultimatum, kamu jangan mengambil hadis dari Muhammad. Paham ya? Ternyata suatu ketika Muhammad cerita ke Khalid tentang bahwasanya Ali mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, akhirnya Khalid mau cerita ke orang lain itu loh. Tapi sudah dikasih ultimatum sama siapa? Pemerintah atau sultan tadi. Akhirnya Khalid mengatakan, Ali anna Aliyan qala kada kadza Dalam keadaan menghilangkan apa? Muhammad. Karena biar enggak ketahuan bahwasanya Khalid ngambil dari Muhammad. Kamu apa nih? Nah, seperti itu penting ya. Ayo. Karena takut dengan pemerintah tadi mungkin mau dipenjara atau apa. Auli ghairi dzalika dengan asbab ukhra atau yang selain itu daripada sebab-sebab yang lain. Auli adli anna syaikha alladhi asbatahu nam e, ghair maqbulir riwayah. Atau dikarenakan syekh yang dia hilangkan, yang dia jatuhkan, yang dia tidak sebutkan tadi itu, nanti tidak diterima riwayatnya. Paham ya? Syekh yang dia ambil tadi itu tidak diterima, tidak diterima apa riwayatnya sehingga kalau nanti sebutkan malah merusak riwayat dia gitu loh. Ah, belum? Namun ketika dia tinggalkan dia enggak menyebutkannya seakan-akan hadisnya dia nampak bagus enggak? Bagus pun dengar langsung nama si Si fulan dengar langsung. Padahal ada sebelum si fulan itu tadi ya, antara Khalid dengan Ali tadi contohnya ya. Antara Khalid dengan Ali tadi ada Muhammad. Nah, karena Muhammad ini barangkali eh, barakallahu fikum tidak terima riwayatnya sama Khalid di apa? Dibuang, tidak disebutkan. Akhirnya Khalid langsung mengatakan anna aliyan itu. Nah itu. Imma li kaunihi dha'iful hifdz. Imma li kaunihi dha'iful hifdz. Imma bisa jadi karena apa? Dibuangnya. Eh, tidak disebutkan syekhnya tersebut karena lemahnya hafalannya. Au li din atau dikarenakan nah barakallahu fikum syekhnya tersebut apa? kurang agamanya dalam artian kurang menjaga muruahnya. Au li anna syekhahu alladhi rawa atau dikarenakan syekhnya yang dia rawa anhu dan dia meriwayatkan hadis darinya akal martabatin minhu. Nah, dalam artian tingkatannya lebih rendah tingkatnya lebih sedikit daripada dia sendiri awam ma atau yang semisal dengan itu. Pak maksudnya ya? Jadi pembuangan tersebut tidak disebutkan tersebut banyak sekali faktor-faktornya. Amnya ima karena gengsi, dia ngambil dari muridnya sendiri, ya kan? Berarti kan tingkatnya di bawahnya kan? Atau dia khawatir nanti kalau disebutkan gurunya tidak terima hadisnya karena gurunya lemah, paham ya? Atau yang lainnya. Itu metabolis Penyamaran atau pengkaburan, paham ya? Nah, Al-muhim kata beliau, yang penting anna isqat asy syekh katsiratun ghairu mahsuratin. Bahwasanya tujuan-tujuan enam atau enam keinginan-keinginan dihilangkannya tidak disebutkan syekh tadi banyak sekali, tidak terbatas. Paham ya? Naam. Aghrad itu keinginan, eh, al-qasad. Nama qasad tujuan-tujuan. Ya tujuan-tujuan dijatuhkannya atau dihilangkannya tidak disebutkan syekh itu tujuannya banyak sekali. Tidak terbatas. Lakin aswa'uha. Ya. Nah, lakin aswauha akan tapi yang paling jeleknya barakallahu fikum an yakuna syekh ghaira adlin. Yang paling jeleknya apa? Syekh yang dia hilangkan tadi, syekh yang dia tidak sebutkan tadi adalah syekh yang tidak memiliki sifat adalah. Karena itu kan paling penting itu kan sebuah hadis dikatakan sahih manakala apa? terpenuhi di antara yang memiliki sifat adalah itu. Ya enggak? Nah, karena nggak sembarangan. Nah, karena apa? Karena ini malah jelek. Karena tahu syekhnya itu nggak memiliki sifat adalah, akhirnya mereka dijatuhkan, dihilangkan. Nah, itu paling jelek. Faiskituhu min ajli an yusbiha al-hadis makbulan, ya kan? Akhirnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, dihilangkan syekh tadi itu, gurunya tadi tidak disebutkan Nam ketika meriwayatkan hadis atau ketika menyampaikan hadis dalam rangka agar hadisnya itu menjadi diterima. Memang agar diterima hadisnya. Kamu belum? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya tadi Khalid sama Muhammad sama Ali. Nah, Muhammad tahu kalau ternyata eh, nah, ah, eh, Khalid tahu bahwasanya Muhammad itu nam syekhnya itu tidak memiliki sifat adalah. Karena biar nampak bagus, akhirnya Khalid langsung menyatakan an aliyan qala kata kata. Bahwasanya Ali berkata seperti seperti ini. Nah, sehingga sehingga tidak nampak kan kalau dia ternyata ngambil siapa? Nah, tapi kalau Khalid mengatakan nah misalkan qala Khalidun haddatsana Muhammad Khalid mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad. Wow, ternyata hadisnya itu ternyata dia dari Muhammad. Muhammad itu adalah perawi yang enggak diterima hadisnya. Contohnya gitu masih contohnya aja. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Itu tadi. Jadi tujuannya apa? Agar napak hadis diterima gitu loh. Allah musta'an. Li'anna hadha yatarattab 'alaihi ahkam syar'iyyah katsira. Karena perkara ini nanti akan apa? Akan berpengaruh, berakibat eh, atas perbuatan ini hukum-hukum yang syar'i yang banyak sekali itu loh. Paham ya? Dalam artian hadis itu kan yang disampaikan itu kan ada kemungkinan-kemungkinan banyak untuk berhukum nanti. Baru rubbama hadis makduban min qibal syekh as-saqit. Bisa jadi hadis yang dia sampaikan itu justru hadis yang didustakan. Eh, yang bersumber dari apa? Syekh yang dihilangkan tadi itu. Tapi dia nggak tahu malah dihilangkan. Paham ya? Bisa jadi itu adalah hadis yang didustakan. Akhirnya nampak diterima, nampak sahih hadisnya karena dihilangkan syekhnya tadi itu. Nah, mullah musta'an. Wa barak barakallahu fikum wa la yuqbal haditsul mudallis dan tidak terima hadis orang yang mudallis. Hadisnya orang mudallis yang dia suka bikin pengkaburan atau penyamaran nah, dengan cara menghilangkan syekhnya tidak menyebutkan syekhnya dan misalnya dengan tujuan-tujuan yang ada tidak terima hadisnya. Walau kana rawi thiqatan walaupun perawi itu thiqah bayangkan. Kecuali illa idza sarraha bitahdits. Kecuali kalau dia terang-terangan di tempat lain dengan lafaz tahdits haddatsana fulan atau akhbarana fulan atau anba'ana fulan paham ya maksudnya ya wa qala haddatsani fulan atau sami'tu fulanan fa hina idzin yakun muttasilan maka pada waktu itu itulah maka pada waktu itu nam pada waktu itu pula lah apa menjadilah hadis itu muttasilan bersambung sanadnya karena dia terang-terangan itu loh tapi kalau mudalisnya mengatakan anna rajulan qala kadza wa kadza atau an rajulin kadza kadza kadza an rajulin annahu qala kadza wa kadza itu masih curigai karena dia mudallis. Kecuali dia terang-terangan di tempat yang lain, sami'tu fulanan, haddatsani fulanun misalkan. Paham ya? Nah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Pembagian yang kedua mengenai tadlis asyuyukh. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Karena tadlis asyuyukh ini juga sama-sama nah barakallahu fikum aslinya tidak diperkenankan dan juga membahayakan